Surga itu benar, neraka itu benar. Hai, maksudnya wa syahida dan dia bersaksi bersyahadat annal jannata allati akhbar biha ta'ala fi kitabih dia bersyahadat bersaksi bahwasanya surga ya Allah beritakan dalam kitabnya annahu a'addaha lil muttaqin bahwasanya Allah tabaraka wa taala mempersiapkan surga tadi untuk kaum yang muttaqin yang bertakwa kepadanya حق ثابتة حق ثابتة لا شك فيها perkara yang hak yang sabit yang benar adanya tidak ada keraguan padanya wa syahida anna an nar allati akhbara biha ta'ala fi kitabih annahu a'addaha lil kafirin haqqun kadzalika thabidah dan dia juga bersaksi bersyahadat bahwa neraka yang Allah Taala beritakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Taala mempersiapkannya untuk orang kafirin orang kafir kaum musyrikin adalah perkara yang hak demikian pula sabit perkara yang ada kama qala ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi as-sama'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran? Hendaklah kalian semuanya, wahai umat manusia, bersegera. Berlomba-lomba, musabaqah, berlomba-lomba. Kepada ampunan dari Rabb kalian. Dan berlomba-lomba untuk mencapai jannah, surga. Yang luasnya itu seperti, atau seluas langit dan bumi Dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Maha Azat yang Maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Pada ayat ini, khanafatina asakumullah. Kalau anda perhatikan, bahwasanya surga itu khanafatina asakumullah dipersiapkan untuk orang-orang yang telah mentahfiq, telah mewujudkan, merealisasikan, memurnikan dua kalimat syahadat. Diambil dari firmannya, nya "Uiddat lilladzina amanu billah." Dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Al-imanu billah, iman kepada Allah Taala itu merupakan perwujudan itu merupakan realisasi, konsekuensi, dan juga merupakan makna daripada kalimat syahadah, La ilaha illallah. Kemudian, warusulih. Dipersiapkan pula bagi orang-orang yang beriman kepada para rasulnya. Para rasulnya. Ini merupakan tahqiq, merupakan realisasi daripada kalimat syahadah Muhammadur Rasulullah Hingga ekonomi pada ayat ini jelas bagi kita bahwasanya surga itu dipersiapkan untuk para muwahhidin, dipersiapkan untuk ahlu tauhid, orang-orang yang mengamalkan konsekuensi daripada kalimat syahadah la ilaha illallah dan juga mengamalkan konsekuensi daripada kalimat syahadah Muhammadur Rasulullah al-imanu billah wal iman bi rasulih Wafi Dan padanya ada sesuatu yang agak lembut. Sisi yang perlu diperhatikan ya kawan. Yaitu pada kalimat warusulih. Dalam ayat ini Allah Taala menyebutkannya dalam bentuk jamak. Maka nah, ya kawan. Menunjukkan ya kawan ini berlaku untuk semua umat. Sebelum kita. Sehingga persyaratan untuk masuk ke dalam surga bagi masing-masing umat ialah mewujudkan atau mengamalkan konsekuensi kalimat syahadah la ilaha illallah. Ini untuk semuanya. Dan juga mewujudkan mengamalkan konsekuensi daripada kalimat syahadah persaksian bahwasanya nabi yang diutus kepada mereka itu ialah utusan Allah tabaraka wa taala ialah Rasul Allah tabaraka wa taala sehingga untuk kaum muslimin untuk umat sekarang ini ialah syahadah Muhammadur Rasulullah. Untuk yang sebelumnya, untuk umatnya Nabiullah Isa, harus disertai dengan kalimat syahadat, Anna Isa abduhu wa rasuluh. Pada umatnya sebelumnya lagi, Bani Israel, juga ada persaksian, Anna Musa abdullahi wa rasuluh. Demikian pula para eh, nabi-nabi uh, yang sebelumnya. Untuk masing-masing umat mereka kalau ingin masuk ke dalam surga Allah Taala, maka dia harus mengamalkan konsekuensi kalimat syahadah, la ilaha illallah dan juga harus beriman dengan rasulnya masing-masing. Rasulnya masing-masing dengan konsekuensi yang ada padanya. Wa qala ta'ala dan Allah Taala berfirman pula fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian semua eh, kepada neraka, kepada neraka yang bahan bakarnya wakud sesuatu yang membuat dia menyala-nyala. Allati tuqiduha, sesuatu yang membuat menyala-nyala neraka batu Bahan bakarnya ialah anas, umat manusia. Wal hijarah dan bebatuan. Uiddat lil kafirin neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir. Wal kafirun umumnya ya, Pak. Semua jenis orang kafir. Baik dari kalangan ahlu kitab, al-yahud nasara, atau dari kalangan kaum musyrikin. Orang-orang yang syirik kepada Allah Taala yang tidak punya kitab suci dari Allah Taala. Kalau kufar terkena ayat ini semua. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil ayataini wa nadhairihima. Dan pada dua ayat, ayat di atas wa nadhairihima dan ayat-ayat yang semisal dengannya dalilun ada dalil yang menunjukkan ala annal jannata wa nara bahwasanya surga dan neraka itu Makhlukatanil an sudah diciptakan sekarang ini khilafan lil mubtadi'ah menyelisih keyakinannya ahli bid'ah. Ahli bid'ah di sini khana bin azakumullah di antaranya ialah Jahmiyah wal falasifah wal malahidah. Kaum falsafah, kaum falasifah, kaum filsafat dan juga di antara mereka ialah Al-Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Al-Jahmi. Mereka meyakini bahwasanya surga itu belum diciptakan dengan alasan dengan alasan kalau diciptakan berarti sia-sia abasun nggak ada gunanya sebab umat manusia ini al-mukallafun orang-orang yang kena beban syariah baik manusia ataupun jin itu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka nanti setelah yang berakhir ketika hari kiamat. Nah kalau kemudian sekarang ini diciptakan, maka abasun sia-sia kata mereka. Wa alaikumullah qaulun batil wa mu'taqadun atil. Bertentangan dengan ayat wa hadis yang menerangkan bahwasanya al-jannatu wan nar, surga dan neraka makhluqatan al-an, sudah diciptakan sekarang ini. Nah, bahkan termasuk prinsip Islam yang disampaikan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-jinn wan nar di samping makhlukatan al-an mawjudatan sudah ada diciptakan sekarang ini dan juga la tafnayani abadan wala tabidan tidak akan fana tidak akan binasa selama-lamanya dan tidak akan hancur Bismillahirrahmanirrahim taala wa qudratih dengan izin dari Allah Taala dan dengan kekuasaan Allah Taala. Fa ala asya ikhwanatina azakumullah sebagai faedah. Sesuatu itu dari sisi fana dan abadinya itu ada berapa macam? Bagi berapa ya, Pak? Yang pertama, ada yang azali dan abadi. Manhu? Siapa itu? Allah Taala. Ada yang azali dan abadi. Itu Allah Taala. Tamam? Kemudian Allah ada yang la azali wala abadi. Tidak azali, tidak pula abadi. Ada makhlukat ya, kan? Makhluk-makhluk yang ada. Tamam? Sebagian besar makhluk yang ada demikian kondisinya. Bukan makhluk yang azali. Tidak ada iran. Sebab dia permulaan Diciptakan oleh Allah Taala dan memiliki permulaan. Tidak pula abadi. Sebab dia akan hancur. Akan hancur dengan berakhirnya dunia ini. Ada pula yang azakumullah dari kalangan makhlukat yang la azali walakinnahu abadi. Paham ya? Abadiyun la azali. Dia ini ada permulaannya nggak azali dia. Namun dia abadi. Paham ya? Dia abadi. Nanti pada akhirnya tidak akan hancur, tidak akan binasa dengan izin dari Allah Taala. Di antaranya ialah al-jannatu wan-nar, surga dan neraka. Di antaranya ialah al-arsh. Di antaranya ialah al-kursi. Wah, kata. Jadi paham ya? Ada yang kalian penting azakumullah. Makhluk Allah Taala. Dia itu abadi. Bakal kekal nanti. Tidak akan hancur selama-lamanya. Namun dia tidak azali. Dalam artian dia memiliki permulaan sebab diciptakan oleh Allah Taala. Paham ya? Ada yang azali wa abadi, ada yang ada yang la azali wa la abadi, ada yang abadiun la azali. Paham ini? Paham bang, uh, masalah ini? Nah, ya, ikhwan, malakum. Paham ini? Paham ini? Baik. Paham ya? Paham ya, karena Fauzi? Nah. Azaliyun abadi itu Allah subhanahu wa Taala. Yang la azali wala abadi. Dia permulaan dan akan hancur pada akhirnya. Itu umumnya makhluk yang ada ini. Ada lagi yang la azali wa abadi. Dia permulaan namun tidak akan binasa sampai selama-lamanya biidznillah taala wa kudratih dengan izin Allah eh, dengan izin Allah taala dan dengan kekuasaan Allah taala. Nah, sudah. Kalau azal itu yang sebelumnya apa dia akan datang. Paham? Nah, pengertian azali itu tidak berpermulaan. Jadi kan, Itu namanya azali. Abadi tidak berakhiran. Yang kalau dikatakan la azali tidak tidak berpermulaan, Artinya dia memiliki permulaan. Makhluk maksudnya. Diciptakan oleh Allah Ta'ala. Paham ini? Ada mengkodimah. Di belakangnya ada masalah kafirah. Saya tikum insyaAllah Allah, Ada masalah besar di, balik itu. Nah, ya. Kemudian juga termasuk prinsip Islam tentang masalah al-jannah nar yang eh, pembahasan yang tadi. Kita meyakini tadi bahwasanya surga dan neraka itu abadi. Tamam, tidak akan hancur selama-lamanya. Al-jannah abadiyah la fana'a fiha. Neraka abadiyatun la fana'a fiha. Tamam? Tentang masalah neraka ya azakumullah. Al-Yahud orang-orang Yahudi memiliki keyakinan bahwasanya azab neraka itu tidak abadi. Alias fana akan binasa. Ya apa ya? ada Yahudi kan? Ini iya, Hah? Gimana ayatnya? Bacakan aja, biar mantap. Ada ya cekotnya orang Yahudi ya. Mereka meyakini bahwasanya adab neraka itu fana, akan hancur. nggak nggak akan apa namanya? Eh, tidak akan abadi, nggak nggak akan selama-lamanya. Mereka mengatakan yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah Allah SWT mengatakan tentang kaum Yahudi ini kata Allah menjelaskan tentang pernyataannya kaum Yahudi wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah dan mereka mengatakan orang-orang Yahudi ini lan tamassana nar kami tidak akan diazab disentuh oleh neraka illa ayyaman ma'dudah kecuali hari-hari yang terhitung yang terbilang yakni ayyaman qalilah hari yang sedikit saja sebentar saja azabnya itu yakni mereka mengatakan disebutkan dalam kutub tafsir ayyaman ma'dudah ialah arba'una lailah 40 malam 40 hari masa-masa Eh, apa namanya moyang mereka waktu itu menyembah ijil. Menyembah anak sapi. 40 hari ya, Pak. Selama itu eh, selama itu pula mereka meyakini akan diazab oleh Allah Taala dan setelah 40 hari mereka diselamatkan dari neraka. Allah mengatakan, "Qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahda falan 'ahda am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dibantah langsung oleh Allah Taala pernyataan mereka itu dan diakhiri dengan ayat faulaika ashabun narihum fiha khalidun mereka itu ialah penghuni neraka mereka kekal dalamnya selama-lamanya sehingga ikhwan ya fillah azakumullah prinsip atau keyakinan Al-Baqarah ayat 80 81 keyakinan bahwasanya neraka itu akan fana neraka itu akan hancur akan binasa tidak akan kekal abadi itu cikal bakalnya dari pemikirannya orang Yahudi. Orang Yahudi. Yang kemudian khanafitina asakumullah diadopsi, diambil oleh anak-anak Islam. Wahum anhu ba'idun. Dalam kata mereka semua jauh dari Islam. Mereka ialah kaum Jahmiyah. Waman ma'aha. Dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Meyakini bahwasanya an-nar taniyah neraka itu akan hancur binasa. Paham? Hancur binasa. Artinya apa? Mereka meyakini neraka ini neraka ini itu umurnya nggak panjang. Dia akan mengazab sekian banyak orang yang ada yang yang harus diazab, kemudian dikeluarkan semua dari neraka, semua kulluh enggak eh, ada yang semua yang muslimin, yang muwahidin, wah yang kafirin, semuanya akan dikeluarkan dari neraka. Terus bagaimana setelah itu? Mereka mengatakan setelah itu ada yang mengatakan wanar neraka setelah itu hancur berantakan. Ada lagi yang mengatakan setelah itu dia falas tidak e, tidak berfungsi, tidak berfungsi sama sekali. Falas. Ada yang mengatakan yang dikeluarkan adalah kaum muslimin, kaum wahidin. Wah, orang kafir masih dalam neraka, tapi nerakanya sudah nggak berfungsi. Sudah kayak mati begitu. Jamidah, beku. Ada kalau karena fitina azakumullah mu'taqatun fatil, keyakinan yang sangat fatil dari mereka semuanya Walhaq, tanya benar yang benar ya karena betina azakumullah bahwasanya nar, neraka itu abadiyah perkara yang sifatnya abadi kekal abadi selama-lamanya dengan izin Allah tabaraka wa taala. Adapun orang yang diazab di dalamnya, adapun orang yang diazab di dalamnya ba mutafawidun. Lain-lainnya. Kalau orang-orang kafirun, kaum musyrikun, munafiqun, i'tiqadiyun, zanadiqah, al-malahidah, yang kufar, yang kafir, maka mereka semua khalidina fiha abada kekal di dalamnya selama-lamanya terus Ya Adapun usatul muwahidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan kaum muslimin, ahli maksiat dari kalangan muwahidin, kalaupun mereka diadab, itu tidak kekal abadi selama-lamanya. Namun, sesuai dengan kadar dosanya masing-masing, kemaksiatannya masing-masing. Diadab sampai bersih dosanya, bersih apa namanya kemaksiatannya baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Ini yang betul-betul haqqat alai eh, haqqa alaihimul azab yang betul-betul berhak mendapatkan azab. Wa ila yakhunafatina azabkan daripada mereka mendapatkan syafaat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendapatkan syafaat dari para malaikat, dari para syuhada wa afraf, dan juga yang terakhir kalinya mendapatkan syafaat dari Rabbul Alamin wa Arhamur Rahimin. Mafhum? Mafhum. Sehingga dengan pembahasan seperti ini, dari sisi orang-orang yang diadab, ada sebagian mereka yang tidak kekal abadi. Yaitu siapa? Kaum muslimin yang ahli ma'asi, kaum muahidin yang terjatuh dalam kubangan dosa dan maksiat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Mereka ini tidak akan kekal abadi selama-lamanya di neraka. Bakal keluar pada akhirnya nanti تمام هذا هو والله المستعان الله المستعان هذا هو Adapun khonafidina azakumullah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah taala, maka yang beliau yakini khonafidina azakumullah bahwasanya neraka fana itu tidak secara mutlak. Namun yang mereka maksudkan di sini adalah narul muwahhidin, narul muwahhidin faniyah. Sama nerakanya, neraka yang menghadap kaum muwahhidin, neraka yang menghadap kaum muslimin atau usatul muwahhidin, orang-orang bermaksiat dari kalangan kaum muslimin itulah yang fana. Tanya, tidak mutlak neraka itu fana, tidak. Tetapi neraka yang mengazab kaum muslimin yang berbuat dosa, yang mengazab kaum muwahhidin yang berbuat dosa, itulah yang fana. Sebab mereka semua tidak kekal abadi di dalamnya selama lamanya. Ada wa ikhwan. Lakin aula ya khanabitina azakumullah tidak menggunakan bahasa seperti itu. Yang lebih tepat menyatakan al jannatu wan nar la tafnayani abadan wala tabida. Surga dan neraka itu ya ikhwan kekal abadi tidak akan sirna, tidak akan fana selama-lamanya. Wa hadha huwal aula. هذا مفهوم إن شاء الله تعالى قال رحمه الله تعالى وفيهما الإيمان بالمعاد dan pada dua ayat ini ada keimanan kepada hari kebangkitan. Jadi itu termasuk al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Bahwa al-iman bima yaqau ba'dal maut, bima yakunu ba'dal maut, itu beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Nah. Qauluhu أدخله Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya atau tergantung amalannya. Ini khonafidina azakumullah pahalanya, fadilahnya. Tamam? Ini perlu di, di, diberikan kepada orang-orang yang telah mempertaksikan lima perkara di atas yaitu la ilaha illallah dia telah eh, bersyahadat la ilaha illallah kemudian bersyahadat eh, Muhammad Rasulullah kemudian bersyahadat eh, anna Isa Abdullah wa Rasuluh Isa ialah hamba Allah dan tentunya kemudian dia bersaksi surga ialah benar dan yang kelima dia bersaksi an-nar neraka ialah benar ini lima persaksian ya Pak bagi mereka-mereka yang uh, telah mempersaksikan Lima perkara di atas, maka ini pahalanya. Ada khalallahul jannah ala ma kana min amal. Allah subhanahu wa taala akan memasukkan dia dalam surga bagaimana pun pula amalannya. Qala rahimahullahu taala hadhil jumlah jawab syarti. Jumlah ini ialah jawab syaratnya. Mana ada tuh syaratnya mana? Hah? Dari kalimat man di awal hadis. Man. Wafil syaratnya mana? Kalimat syahida. Man syahida. Allah ilaha illallah ila akhiri. Terus sampai pada kalimat adkhalahullahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Yang kalimat ini jumlah ini jawabnya syarat. Wa fi riwayatin dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya Wahid al-Bukhari, riwayat Bukhari ikhwan ya dengan lafaz adkhalahullahu al-jannata. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga min ayyi abwabil jannati samaniyati syaa dari pintu-pintu surga yang delapan yang dia inginkan. Masya Allah. Ini keutamanya. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari pintu surga yang dia inginkan. Dari pintu-pintu yang delapan itu. Masya Allah. Ada keutamaan yang sangat besar. Qala al-hafidhu rahimahullahu ta'ala wa ma'na qawlihi. Kata al-hafidh. Makna sabda beliau ala ma kana al amal ay min salahin aw fasad bagaimana pun amalannya baik amalan yang saleh yang yang saleh yang baik atau yang fasik yang rusak lakin ahlat tauhid, la budda lahum min dukhulil jannah akan tapi ahli tauhid mereka harus dan pasti masuk dalam surga ini mana yang pertama sehingga maknanya Allah Taala akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Baik dia amalan yang soleh atau amalan yang fasid yang rusak. Selama dia muwahidin, termasuk muwahidin, mempersaksikan lima perkara di atas, maka dia pasti dan pasti masuk ke dalam surga. Kalaupun tidak di awal, nanti di akhirnya. Nanti di akhirnya. Ma'aluhu ilal jannah ujungnya nanti ialah ke dalam surga Allah Taala. Wa yuhtamalu, ini mana yang kedua. Dan dimungkinkan pula ayakuna ma'na qaulihi Bahwasanya makna sabda beliau ala ma kana min al-amal ay maksudnya ialah yadkhulu ahlul jannatil jannah bahwasanya ahlul jannah akan masuk dalam surganya ala hasabi a'mali kulli minhum fit darajat sesuai dengan kadar amalan masing-masing dari kalangan mereka dalam urusan derajatnya intaha. Ini mana yang kedua? Maksudnya ya kawan, eh, Allah Taala akan memasukkan dia ke dalam surga tergantung kadar amalannya. Amalannya banyak, maka tingkatan nanti di surga tinggi. Amalan sedikit, semakin turun. Lebih sedikit, lebih turun. Wah, jadi paham ya? Sebab Ahlul jannah ya khana Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu ala darajat, bertingkat-tingkat keutamanya. nggak sama. Tamam? sama. Ada yang tingkatnya sangat tinggi. Ada yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Dalilnya karena ya azakumullah ila hadis kisahnya seseorang yang dikatakan sebagai adna rajulin manzilatan fil jannah. Seseorang yang paling rendah, yang paling rendah tingkatannya di surga nanti. Siapa mereka itu? Allah. Mereka itu ialah orang-orang yang sudah dimasukkan dalam neraka. Dikeluarkan dalam surga dari surga. Kemudian ditawari untuk penebus dosanya itu. Mau dia. Dia sangat suka sekali untuk dimasukkan dalam surga. ترانسفر surga tawari, وړي kamu mau, نو kamu mau untuk kamu, تو کم الدنيا dunia seisinya Hah? kita mengatakan mau ya Rob senang sekali dia Hah? dunia wama mau dia senang sekali dia ya Allah suka saja luar biasa Allah mengatakan apa namanya laka am, uh, eh, amsalihah untuk kamu sepuluh kali lipatnya. Tambah senang lagi dia. Ya. Dikasih sepuluh kali lipat dunia wa ma fiha. Dunia isinya. Ini khanabatina azabimullah adna manzilatan fil jannah. Tamam? Tingkatan yang paling rendah nanti surga ialah seorang yang mendapatkan pahala, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan apa namanya nikmatnya surga. Yang nilainya itu sepuluh kali lipat dunia wama fiha. Ini yang paling rendah. Yang paling tinggi ya apa? Ha? Yang paling tinggi ya ikhwan dikatakan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi basharin. Dipersiapkan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terbersih, terbetik dalam hati seorang. Nggak ada yang tahu apa. Luar biasa. Nah, kita orang dikasih sedebunya, sedebunya dunia saja. Sudah Masya Allah. Hah? Sudah Masya Allah. Apalagi dikasih dunia sama pihak. Dunia seisinya milik kamu semua. Hah? Sudah merasakan Masya Allah. Nah, orang yang paling top. Nah, ini sepuluh kali lipatnya mendapatkan sepuluh dunia dan seisinya pula. Yang paling rendah. Allah musta'an. Menunjukkan yang mana mesti na'azakumullah. Ahlul jannah, tabakat, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Nanti kalau e, di surga ya karena Allah orang yang masuk dalam surga jatahnya dia itu nggak bakal nyampur dengan jatah yang lainnya. Antara satu orang dengan orang yang lainnya itu sangat jauh cerah. Seperti melihat lentang, atau lentang. Lintang yang di langit. Hah? Jauhan. Ente amah, anak, wazaka kini amah. kok ente. Insya InsyaAllah nahna. kita ta'ala. Hah? Yang al yang satu ini sini amah. dalam kenikmatan. Yang lain sini amah. masing-masing sendiri-sendiri tidak kemudian tercampur baur. Hah? masing-masing mendapatkan huruf, Hah? mendapatkan kamar-kamar, kamarnya itu luar biasa saja. Tak terbayangkan di dunia ini. Eh? Masya Allah. Hakada. ada huwa intaha. Sehingga ini karena khanabuddin azakumullah. Dua maknanya. Ada Allahul jannah ala ma kana minal amal. Dua maknanya. Yang pertama ialah Allah masukkan dia ke dalam surga. Bagaimanapun keadaan amal dia. Walaupun dia orang yang uh, yang punya dosanya, yang bermaksiat kepada Allah Taala amalannya-amalan yang yang fasik, yang rusak. Tamam? Dengan tauhid dia akan diselamatkan dari api neraka yang abadi. Yang abadi. Dan mana kedua yang akan azakumullah ialah uh, eh, apa namanya dia akan dimasukkan dalam surga Allah Taala sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Wal uh, wal abhar dan yang lebih mendekati yang azza azakumullah ialah yang pertama. Al awal sesuai cocok dengan bab yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala babu qab tauhid wa ma yaghfiru min adh-dhunub qala rahimahullah taala qala qadhiyah al-qadhiyah mengatakan ma warada fi hadis ubadah apa yang tersebut dalam hadis Ubadah bin Samit yang tadi itu yakunu liman qala ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi khusus khusus bagi orang-orang yang mengucapkan bersyahadat seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Isa Abdullah wa rasuluh al jannah haqqun wan nar haqqun dengan perkara. Kata beliau wa qara bis syahadataini haqiqatal iman wa tauhid dan Ar-Rasul Wasallam menggandengkan dengan dua kalimat syahadat ini hakikat iman dan tauhid alladzi warada fi hadithih yang tersebut dalam hadisnya. Fayakunu lahu minal ajri. Maka dia mendapatkan bahala, Ma yarjahu ala sayyiatih. Yang bisa menguatkan, lebih e, memberatkan daripada kesalahan-kesalahan dia. Wa yujibu lahul maghfirata war rahmah dan mengharuskan bagi dia mendapatkan rahmat dan maghfirah wa dukhulal jannah dan masuk ke dalam surga li awwali wahlatin di awal mulanya. Di awal mulanya. Sehingga pengertian uh, yang diinginkan sama al-qadhiyat ada Allah jannah ini dukhulan awwaliyah. Amin. Ya? Dukhulan awaliyah Langsung masuk dalam surga di awal wahlah. Langsung belum dengan yang ada Paham ya? Namanya di awal wahlah. Langsung masuk. Sehingga hadis ini karena nasehatkan Allah menunjukkan keutamaan tauhid yang sangat besar. Bahwasanya tauhid dengan tauhid as-sayyiat waz-dzunub wal ma'asi itu tukafar. Diampuni oleh Allah Subhanahu Allah taala dihapuskan dengan tauhidnya seseorang maka dengan tauhid hapus dosa-dosa, hapus kemaksiatan, hapus asyiat, kejelekan-kejelekan sehingga kalau dia mati di atas tauhid maka kalah langsung dimasukkan dalam surga li awali wahlatin duhulan awaliya langsung masuk ke dalam surga dan yang ada. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wal maqsud anna kalimat at-tauhid إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيق وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي Ah, mukharrijatun li samaratiha kulla waqtin intaha. Tak baca cepat soalnya saya tahu. Ma fi indaku. Ya kan? Tidak ada. Baca kira cepat. Al-Imam Al-Allama Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang dimaksud di sini ialah, bahwasanya kalimat tauhid, kalau dipersaksikan oleh seorang mukmin dengan dengan dia mengerti maknanya dan mengerti hakikat tauhid tadi, secara penafian dan penetapan dan dia bersifat sifati dirinya dengan konsekuensi-konsekuensi tauhid hatinya, lesannya dan anggota badannya melaksanakan konsekuensi syahadat tadi itu maka kalimat ini menjadi saksi dia min hadis syahid termasuk perhatian ini asalnya itu sabit mantap rafiqun mengujam fi dalam hatinya Wa furu'uha dan cabang-cabang tauhid tadi muttasilatun bis sama pertautan di langit. Dan dia terus mengeluarkan buahnya setiap waktu intaha. Ini mengambil ayat yang disebutkan dalam surat Ibrahim. Mam masalu yang thayyibatin. Tamam? Ka ka syajaratun thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tuti ukulaha kullahinin izni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang tayyibah ini la ilaha illallah memakan seperti pohon yang tayyibah yang bagus. Asluha sabit. Akarnya menghujam dalam bumi. Wa farhuha fis sama sementara eh, cabang-cabangnya menjulang ke langit pertautan di sana. Tu'ti ukulaha kullahinin. Dia menetangkan uh, buah-buahannya setiap waktu biizni rabbiha dengan izin dari Rabbnya taha mulakhasa indah nggak ada kata-kata mulakhasa intaha selesai khana bin azakumullah dari kitab al-fawaid al-imam ibnu qayyim al-jauziyah rahimahullahu taala Tantahina بذلك hadis Umar bin Sa'id radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Yang intinya ya kana bitina azakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Bahwasanya dengan tauhidullah Tamam? Itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Ada al-jannah ala makanan minal amal jika membuat dia masuk dalam surga di awali wahlatin atau di akhir ma'alih, baik langsung masuk dalam surga ataupun di akhir uh, penantian dia. Al tauhid itu pasti dan pasti akan masuk ke dalam surga dengan keutamaan tauhid yang dia sandang, yang dia amalkan, yang dia ilmui, yang dia dakwakan Allahul musta'an. Maka Perkara tauhid, tidak bisa disia-siakan, tidak bisa dianggap remeh. Demikian pula, sebaliknya, perkara kesyirikan tidak bisa dianggap remeh. Tauhid itu membuat orang masuk ke dalam surga. Wa syirik membuat orang masuk ke dalam neraka. Allahul musta'an. Wa natasi insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada hadis Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu masih berbicara tentang masalah keutamaan tauhid.